Dan mereka semuanya berikrar dengan kalimat bala syahidna. Sudah dibahas kemarin tentang maknanya secara ringkas sampai pada ucapan Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah fal athar al-marwiyah fi dhalika innama tadullu ala an ala al-qadar as-sabiq wa abduha يدل على أنه سبحانه وتعالى استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة Asar-asar yang diriwayatkan tentang ayat ini Innama tadullu alal qadari sabiq. Hanya saja menunjukkan tentang takdir yang telah lewat. Kemarin dibahas tentang masalah penciptaan ruh. Kalau sudah dipersaksikan roh-roh tadi, berarti diciptakan lebih dulu. Baru kemudian jasadnya diciptakan dan ditiupkan roh yang sudah diciptakan lebih dulu. Tetapi kemudian terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mereka tidak menganggap demikian. Tapi mereka berpendapat bahwa berita tadi hanya <coughs> Alhamdulillah. Ada hanya berbicara tentang qada wal qadar. Ini yang dimaksud dengan kalimat wal athar al marwiyah. Inna tadullu ala al qadar sabiq. Hanya membicarakan tentang takdir yang telah lewat. Bahwa ruh yang diciptakan dan ditiupkan ke perut-perut anak Adam dan kemudian lahirlah anak Adam. Ini adalah ruh yang sudah diputuskan secara takdir bahwa dia memiliki fitrah. Fitrahnya adalah mengakui Allah sebagai Rabb mereka. وبعضها يدل على أنه سبحانه وتعالى استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. Sedangkan riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan permisalan-permisalan mereka. Jadi calon-calon tapi belum menjadi makhluk yang bernama ruh atau makhluk yang bernama manusia, tapi semua adalah calon-calon yang dikatakan amsalahum. sawwarahum dan Allah sawwarahum menggambarkan kepada Adam calon rupa-rupa mereka seperti ini. Wa mayyaza dan kemudian memisahkan antara ahli syaqawah dengan ahli sya'adah. Golongan yang bakal sengsara dan golongan yang bakal berbahagia. Wa amal ishhad alaihim hunak adapun mempersaksikan mereka di sana fainama huwa fi haditsaini mauqufain bahwa itu hanya pada dua hadis mauquf yaitu hadis mauquf ala Ibn Abbas dan hadis mauquf ala Ibn Amr. Wa min thamma min thamma maknanya min hunaka. Thamma yani hunak. Wa min thamma dari sana qala qailuna min as-salaf wal khalaf. Berkata orang-orang yang berkata dari kalangan salaf dan juga dari kalangan khalaf. Innal murad bihadal ishhad innama huwa fitratuhum ala tauhid. Hanya saja persaksian Allah terhadap mereka itu menunjukkan tentang fitrah mereka yang sudah Allah ciptakan. Fitrah Allah. Allati fataran nas 'alaiha. Itu fitrah Allah. Yang Allah sudah ciptakan mereka di atas fitrah tersebut. Maka itu yang dimaksud adalah bahwa calon-calon semua calon manusia sudah pernah mempersaksikan secara fitrah bahwa Allah Rabb mereka satu-satunya. Kama taqaddam kalamul mufassirin ala hadhil ayah. Bagaimana telah lewat ucapan para mufassirin tentang ayat ini yang mulia ini. Yaitu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka makna qawlihi syahidna, makna ucapannya dalam ayat tadi bala syahidna. Ai qalu yani semua calon-calon manusia, calon-calon anak Adam berkata, bala syahidna annaka rabbuna. Bala syahidna, tentu kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rabb kami. Ini tafsir yang sangat jelas dalam beberapa tafsir dan juga riwayat-riwayat dari Abu Hurairah dan lainnya. Wahada qaul Ibn Abbas wa Ubay Ibn Ka'ab. Dan ini ucapan Ibn Abbas dan juga ucapan Ubay Ibn Ka'ab. Dan ada riwayat lain yang juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kata beliau ma'na bala syahidna yani ashhada ba'duhum ala ba'din artinya mempersaksikan sebagian terhadap sebagian yang lain yang ini mempersahkan yang sana, yang sana mempersahkan yang ini, sebagian mereka mempersahkan kepada sebagian yang lain. Wakila dan juga ada riwayat dikatakan pula makna syahidna ini bukan ucapan calon-calon anak Adam tetapi ucapan para malaikat. Berarti membacanya dengan wakaf pada kalimat bala. Ini membacanya dengan wakaf pada kalimat bala. Bagaimana dibacanya? Ya. Maka dibaca alastu bi rabbikum qalu bala. Wakaf di sini. Ya. Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. Mereka menjawab tentu. Titik di situ. Baru kemudian syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Ya. Fa nabiyyina azakumullah ini tafsir lainnya. Tapi kalimat qila menunjukkan bahwa pendapat ini lemah. Ya. Dengan sirah, ya. sirah tertamrud. Ini suatu sirah yang menunjukkan kelemahannya. Katanya, ya. dikatakan pula. Ada yang berkata bahwa makna syahidnya itu ucapan malaikat. Ketika mereka dipersaksikan Allah subhanahu mereka menjawab qalu bala. Titik. Ya. Sedangkan kalimat syahidna, malaikat menyatakan syahidna kami mempersaksikan antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin agar kalian kata para malaikat tadi kami mempersaksikan ya Allah agar kalian nanti jangan mengatakan yaumal qiyamah kami enggak tahu kami enggak pernah dengar kunna an hadha ghafilin kami lalai enggak ingat yang seperti ini ini khairuddin a'azakumullah salah satu tafsiran tetapi wal awal azhar. Yang pertama lebih zahir. Wahada qawlu mujahid. Sebutan pendapat ini pendapat mujahid. Al-Dhahak. Was-Suddi. Namun riwayat-riwayat dari mereka. Rata-rata riwayat-riwayat yang lemah. Sebagaimana disebutkan di dalam takiknya. Maka dikatakan kila. Katanya. Sebab riwayatnya baik. Wakala Suddi aydan. Berkata Suddi juga huwa khabarun min Allah taala an nafsihi wa malaikatihi annahum syahidu ala iqrar bani Adam. Masih kata Suddi bahwasanya ayat ini adalah berita dari Allah tentang dirinya dan para malaikatnya bahwa mereka mempersaksikan ikrarnya calon-calon anak Adam, bakal-bakal anak Adam ini. Demikian kata Sudi Berarti yang mempersaksikan bukan hanya malaikat. Dan Allah dan para malaikatnya. Mempersaksikan apa yang sudah diikrarkan oleh seluruh anak Adam dengan kalimat bala. Bukankah korup kalian? Bala. Wal awal abhar. Tetapi yang pertama, pendapat pertama lebih zahir. Lebih rajih. Apa pendapat pertama tadi? Tafsir yang pertama adalah ucapan calon-calon anak Adam dengan kalimat bala syahidna. Yani bala syahidna annaka rabbuna. Kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rabb kami. Wa ma'adahu ihtimalun la dalila alaih. Ada pendapat-pendapat lain semuanya ihtimal. Kemungkinan-kemungkinan. Yang la dalila alaih. Yang tidak memiliki dalil. Innama yashhad zahiruhul ayah lil awal. Hanya saja zahir ayatnya menunjukkan pada tafsir yang pertama. Bahwa oh, ketika Allah mempersaksikan calon-calon turunan Adam, calon-calon anak Adam, Allah katakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab bala syahidna. Bahkan kami mempersaksikan annaka rabbuna, bahwa engkau Rabb kami. Khana bin a'azakumullah. I'lam anna minal mufassirin man lam yadhkur siwal qaul بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم Ketahuilah bahwa di antara para ahli tafsir ada yang tidak menyebutkan kecuali hanya berita dikeluarkannya calon turunan Adam dari punggungnya kemudian dipersaksikan mereka atas diri diri mereka bahwa Allah Rabb mereka kemudian dikembalikan lagi ke punggung Adam. Seperti ucapan Sa'labi dan Al-Baghawi. Al-Baghawi ma'ruf. Min syarahil hadith. Dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil. Sedangkan Sa'labi adalah hafidh Abu Ishaq. Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim Nisaburi. Rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang Sa'labi bahwa dia ini orangnya fi nafsihi fihi khairun wadin. Adapun kepribadiannya dia adalah orang baik. Kepribadiannya dia fihi khairun wadin, Memiliki agama, memiliki kebaikan. Ini orang yang baik, orang yang soleh. Tetapi dalam masalah periwayatan, beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu adalah hatibul lain. Apa hatibul lain? pencari kayu bakar di malam hari. Dan ini pepatah para ulama. Bahwa pencari kayu bakar di malam hari itu tidak melihat apakah itu ranting atau ulang. Pokoknya kelihatan seperti ranting, ambil dimasukkan keranjangnya. Ambil masukkan keranjangnya. Ternyata ular diambil pula dimasukkan keranjangnya. Maka kemudian dipatok dari belakang dia mati. Ya, binasa. Kenapa binasa? Karena dia ambil mahab bawa Dia ambil semua yang ada. Semua dimasukkan ke keranjang. Akhirnya ini pepatah menjadi julukan bagi rawi yang mengumpulkan semua hadis dan dia sampaikan. Yang baif, yang maudhu, ataupun yang sahih. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Az-Za'labi adalah seorang yang pada pribadinya adalah seorang yang baik, saleh, memiliki dinun wa khair. Wa kana hatibu lain. Tetapi dia adalah pencari kayu bakar di malam hari. Yanqul ma wajada fi kutubit tafsir. Dia menukil semua apa yang ada dalam kitab-kitab tafsir min sahihin wa dha'ifin wa mawdu'. Dia ambil dari semua kitab-kitab tafsir apakah yang sahih ataupun yang dhaif ataupun yang mawdu', yang palsu. Ala kulli hal. Yang jelas pendapat pertama <laughs> adalah dari Sa'la bin Al-Baghawi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengeluarkan dari punggung kemudian prosesikan masukkan kembali. Selesai. Ya. Nggak ada tambahan-tambahan riwayat lain. Wa minhum man lam yadkurhu bal dzakara annahu nasaba lahumul adillah ala rububiyyatihi wa wahdaniyatihi wa syahidat biha uquluhum wa basairuhum allati rakkabaha Allah fihim. Yang kedua ada yang sebaliknya. Tidak membicarakan tentang detailnya, kejadiannya, dikeluarkan dari punggungnya, dipersaksikan, itu tidak dibicarakan. Tapi hanya membicarakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan ilmu tentang rububiyahnya dan wahdaniyahnya dan kemudian dipersaksikan kepada akal-akal mereka dan hati-hati mereka ketika diciptakan ketika diciptakan ini pendapat Zamakhsyari. Zamakhsyari tentu saja berpendapat seperti itu karena dia Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dan kitab tafsirnya yang bernama Kasyaf. Wa minhum man dzakara al-qaulaini dan di antara yang lain menyebutkan kedua-duanya bahwasanya kejadian yang awal yakni diambilnya calon-calon turunan Adam dari punggung Adam kemudian dipersaksikan itu dikisahkan tetapi masalah fitrah juga mereka beritakan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan fitrah di atas tauhid. Sehingga seluruh manusia fitrahnya adalah tauhid. Dan tentunya pendapat ini didukung sesungguhnya dengan hadis-hadis seperti hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. abawahu yuhawwidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi Kemudian kedua bapak ibunya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Tidak disebut Islam. Kenapa? Karena fitrah itu Islam. Yuladu alal fitrah. Yani fitrah bala syahidna annaka rabbuna. Kami mempersaksikan bahwa engkau Rabb kami. Diakurkan antara fitrah yang disebutkan dalam hadis tadi dan kisah tentang diambilnya semua calon-calon turunan Adam dari punggung Adam. Yang berpendapat seperti ini kedua-duanya, seperti Al-Wahidi, Wal-Razi, Wal-Qurtubi, wa ghairuhum. Nah, <clears throat> Lakin nasab razi tetapi razi membedakan, menyebutkan kedua-duanya, tapi membedakan. Ucapan pertama adalah ucapan ahli sunnah, ucapan kedua adalah ucapan, ucapan mu'tazilah katanya. Ini dan itu. Yang pertama tadi dipersaksikan, sudah dimasukkan kembali ke punggung Adam, ini ucapan ahli sunnah. Adapun maksudnya itu hanya fitrah, itu ucapan mu'tazilah. Wala raiba annal ayah la tadullu alal qawlil awal. Tentu saja. Ayat-ayat tadi tidak menunjukkan pada pendapat yang pertama. Ini menurut pendapat Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Yani Hanafiul Madhab. Rahimahullahu ta'ala. Bahwa ayat ini tidak menunjukkan pendapat yang pertama tadi. A'ni annal akhda kana min dhuhri Adam. Yani bukan bermakna diambilnya seluruh turunan Adam itu dari punggung Adam. Wa inama fiha annal akhda min dhuhuri bani Adam. Tetapi maknanya adalah diambil dari seluruh punggung-punggung anak Adam. Wa innama dzakara al-akhd min dhahri Adam wal ishhad alaihim hunak fi ba'd al-ahadith wa fi ba'dha al-akhd wal qada bi anna ba'dahum ila al-jannah wa ba'dahum ila an-nar kama fi hadith Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi ba'dha al-akhd wa ira' Adam iyyahu min ghairi qada wal ishhad. Karena beberapa riwayat-riwayat menyebutkan diambil dari Adam dan kemudian mempersaksikan atas mereka di sana dalam beberapa hadis. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain hanya keputusan qadha bi anna ba'dahum ila jannah wa ba'dahum ila nar, bahwa sebagian ke jannah, sebagian ke nar. Tidak ada persaksian yang dibedakan dua hadis. Ada hadis yang diambil dipersaksikan alastu bi rabbikum qalu bala. Tapi ada hadis diambil dari punggung Adam kemudian dipisah. Ini buat jannah, ini buat neraka. كما في حديث Umar radhiyallahu taala anhu. Wa fi ba'dihal akhad wa ira'i Adam iyahum sebagian lagi diambil oleh Allah dan ditampakkan kepada Adam. Ini calon turunan Kama fi hadis Abi Hurairah walladhi fihi al-ishhad ala sifah allati qalaha ahlul qawl al-awwal. Ini pendapat beliau. Sebaiknya kita baca tahqiq dari Syekh Yasin hafizahullah yang menyebutkan tentang apa yang rajih. Setelah itu kita tutup pendapat-pendapat yang lain. Biar kita tidak usah bingung. Kal beliau berkata <clears throat> bahwa manusia dalam masalah ini yang tidak memilikinya dicatat. Bahwa manusia dalam masalah ini ada dua golongan. Golongan pertama, annal murad annallaha akhraja jami'a dzurriyyati Adam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua calon-calon turunan Adam dari punggung bapak-bapak mereka dalam bentuk zar, Calon anaknya Adam keluarkan dari punggung Adam. Dari punggung mereka dikeluarkan lagi calon anak-anaknya. Dari anak-anaknya dikeluarkan lagi calon anak-anaknya dan bagi Allah mudah ya, bagi Allah mudah yang seperti itu. Dikeluarkan seluruhnya. Wa ala anfusihim bilisanil maqal. Dan dipersaksikan oleh Allah dengan kata-kata. Lisanil maqal dengan kata-kata. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. Thumma arsala ba'da dzalika rusulahu. Maka kemudian ketika diutus rasul-rasulnya mengingatkan apa yang pernah dipersaksikan. Ini Rasul tugasnya mengingatkan apa yang pernah dipersaksikan. Bihadzal mitsaq sabiq dengan apa yang pernah dipersaksikan ketika itu. Alladzi qad nasabahu qad nasiyahul kull yang telah dilupakan oleh sebagian besar manusia atau seluruhnya. Fa'ala hadza yakunu kullu man kharaja min dhuhuri bani Adam fiha ma la yazalu ila yaumil qiyamah humul ladzina akhrajahumullah ta'ala fil azali fi sulbi Adam. Maka dengan pendapat yang benar ini bahwa semua yang dihidupkan atau semua yang dihidupkan pada Adam dan semua yang lahir semuanya adalah yang pernah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu dengan kalimat alastu rabbiku. Wa akhadha minhumul mitsaqul azali yaitu yang pernah diambil oleh Allah persaksian atas mereka di masa-masa azali, di masa-masa yang lalu. Wahada huwa, perhatikan madhab siapa ini. Hada huwa madhabul ahlil hadis. Wa kubara'u ahlul ilmi. Dan pembesar-pembesar para ulama. Dan ini pendapat jumhur. Kebanyakan para ahli tafsir. Dan juga ahlul asar, ahlul hadis. Dan kata Imam Syaukani rahimahullah. Dalam tafsir yang dinamakan oleh beliau dengan tafsir Fathul Qadir. Kata beliau. huwa al haq alladzi la yanbaghil ujul anhu. Ini adalah kebenaran yang tidak sepantasnya kita berpaling dari pendapat ini kepada pendapat lain. Walal masira ila ghairihi dan tidak sepantasnya kita untuk mengambil yang lain selain pendapat ini. Litubutihi marfu'an ila nabi. Karena yang ini atau pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan secara fu' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marfu'an wa mauqufan marfu' dan mauquf ala ghairihi as-sahaba, wala malja'a lil masiri ilal majaz dan tidak ada celah untuk lari dari zahir kepada majaz dicatat tidak ada celah nggak ada alasan untuk meninggalkan zahir kepada majaz apa itu majaz Majas itu makna kias. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kias dalam Quran wala sunnah. Tidak ada kias dalam Quran wala sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim punya kitab Sawa'iq <laughs> Mursalah yang isinya menghancurkan tiga tauhid. Tauhid pertama, tauhid yang bernama takwil, takwil batil. Tauhid kedua adalah kias Ya. Oh ini bukan makna sebenarnya, makna kias. Hakikatnya bukan begitu. Kau Perhatikan pendapat Jemaah Sari tadi. Dan cenderung ya, pendapatnya beliau. Ya. Ketika menyatakan maknanya bukan begitu, bukan dohirnya. Artinya apa? Makna kias. Dan itu hati. Sesungguhnya nggak ada kias di dalam Quran was sunnah. Semuanya makna zahir. Kalau sudah dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih, diambil dari punggung Adam calon-calon turunannya. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya fitrah itu keluar dari zahir kepada makna qiyas, makna majaz. karena Ini menunjukkan bahwasanya dia keluar dari makna yang zahir kepada makna majaz dengan tanpa hujah tanpa dalil, tanpa alasan. Sehingga kembali kepada ucapan Syaukani rahimahullah bahwa tidak sepantasnya untuk meninggalkan pendapat yang zahir ini untuk kemudian berpendapat dengan majaz. Wa idza jaa nahar Allah batala nahr ma'qal. Kalau sudah datang sungai dari Allah, maka batal seluruh sungai-sungai lain termasuk sungai Ma'qal. Sungai akal. Kalau sudah ada Al-Quran dan Sunnah, maka sudah selesai. Tidak bisa kita memakai yang lain. Akal-akalan nggak bisa. Itu kan nggak mungkin. Kan dari punggungnya Adam hanya anak Adam saja. Iya kan? Otak mengatakan begitu kan? Kan dari punggung Adam cuma ada calon-calon anaknya. Adapun yang yang lain-lain yang zaman-zaman belakang sampai hari kiamat bagaimana? Jangan akal-akalan. Bagi Allah mudah. Bagi Allah bisa. Yang jelas dikatakan seluruh calon-calon turunan Adam. Sehingga digambarkan tadi dengan rinci, gampang saja teorinya. Dari punggung Adam, anak-anaknya Adam. Anaknya Adam punya punggung juga, diambil lagi dari punggungnya, anak-anaknya, terus begitu. Sehingga dengan garuk seperti misyuk, dalam satu riwayat seperti misyuk, seperti sisir. Kemudian keluar semua. Calon turunan Adam seluruhnya. Wahuwa Minallah dan itu dari Allah sangat mudah wa huwa ala kulli syai'in qadir Allah atas segala sesuatu sangat mudah maka nggak perlu kias-kiasan itu maksudnya bukan begitu maksudnya mereka lahir dari fitrah ya. fitrah iya kita terima ya. tetapi riwayat ini mau ditolak ya. marfu'an wa mauqufan karena Alhamdulillah. Dengan ini sangat jelas pendapat jumhur para mubasirin, pendapat ahlul ilmi, para ulama, bahkan kubara al-ulama dan pendapat ahlul hadis dan juga pendapat-pendapat para ulama ahli sunnah sepanjang masa. Wa ila hadal dan termasuk yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama yang mutaakhirin seperti Mulla Ali Al-Qari, Muhammad Al-Amin al shinqisi dan juga al hafid Al-Hakami dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullah. Wa hadha al haqqul mubin insyaallah dan ini adalah hak yang sangat jelas insyaallah. Ini kebenaran yang paling rajih yang harus kamu pegang kalau catat. Adapun lainnya imma terjatuh ke dalam majaz wa imma terjatuh ke dalam takwil maksudnya maksudnya maksudnya kepada makna lain. Nah, apalagi dari Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua Tadi kan disebutkan ada dua. Adapun yang kedua, annal ma'nal ayah huwa ijadu qarnin minhum ba'da qarnin wa insya'a qaumin ba'da akharin fayakunu ma'na qawlihi ta'ala wa asyhadahum ala anfusihim ay bima nasabahu lahu minal adillatil qati'ah bi annahu rabbahum al mustahiq minhum li an ya'buduhu wahdahu ala hadha yakunu ma'na qalu bala ay qalu dhalika bilisani halihim. Perbedaannya, kalau tadi dipersaksikan oleh Allah, Bilisanil maqal. Iya kan? Bilisanil maqal dengan bahasa ucapan. Sedangkan makna eh, tafsir yang kedua dari beberapa ulama yang marjuh ya, itu bukan lisanil maqal tetapi lisanil hal. Apa lisanul hal? Bahasa keadaan. Ini yang saya katakan dari takwil. Sebutkan kola atau kolu bala, tapi maknanya bukan kolu dengan lisan katanya. Tapi keadaan mereka sudah mempersaksikan. Alias fitrah. Maka ini azabullah imma majaz wa imma ta'wil. Maka tentunya tidak rajih. Yang rajih adalah pendapat yang pertama tadi. Nasolah taufiq wal afiyah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan waqad azza ali alayya katsiran an yattabi'uhum يعني المعتزلة في ذلك ابن القيم ابن كثير خلافا للمعهود منهم dan sungguh qad azza alayya kata Syekh Al-Albani sungguh sangat berat atasku terheran-heran sangat ya. ketika ada yang mengikuti mereka dan Mu'tazilah, mengikuti Mu'tazilah maksud saya, dari beberapa tokoh-tokoh ulama ahli sunnah. Termasuk yang tadi disebutkan dalam kitab kita ini. Dan ini ketergelisahan beliau rahimahullah. Ya. anza alayya, sungguh menjadi besar bagiku. Kethiran, sangat. Ya. Kok bisa? Padahal mereka dalam sisi lain selalu membantah Mu'tazilah. Ketika dalam masalah ini, tergelincir. Ya. Membela. Bahkan disebutkan di sini beberapa tokoh-tokohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saja ahli sunnah tidak taklim pada siapapun dari imam-imam ahlus sunnah. Kalau ternyata mereka tergelincir, maka kita mengambil apa yang rajih dan kita meninggalkan zallat al-ulama. Walaupun itu Ibn Qayyim ataupun yang lainnya. Assalamualaikum taufiq wal afiyah. Subhanakum. Subhanakallah bihamdika ilaha illa wa Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.